Kita sambil melanjutkan waktu kita singkat setengah jam ke depan. Qala Imam Ibn Rajab beliau melanjutkan ucapannya. Fal wajibu ala kulli mu'min maka wajib atas setiap orang yang beriman yuhibba ma Allah untuk menyukai apa yang dicintai oleh Allah. Ini wajib hukumnya. Allah menyukai kita untuk salat, maka kita pun suka dengan salat. Allah mencintai kita untuk bertauhid, kita pun senang dengan tauhid. Begitu seterusnya. Mahabbatan tujibul ityanu bima wajaba alaihi min. Kecintaan ini wahai kaum muslimin kalau cuma sekedar saya juga cinta Islam, saya juga cinta ibadah, tapi tidak mendorong dia beramal, ini kecintaan yang palsu. Perhatikan. Kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang mendorong kita untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Kita mencintai sunnah, maka wujudkanlah dalam amaliyah kita pun beramal sesuai dengan sunnah. Begitu yang dimaukan. Ya, bukan hanya sekedar saya cinta tapi begitu disuruh mengamalkan, lah aku ragelem. Nah, ini berarti cinta palsu. Tidak sebenar-benarnya engkau mencintai hal yang Allah cintai. Kemudian beliau melanjutkan faidah zadatil mahabbatu ababila seorang mencintai perintah-perintah Allah hal-hal yang wajib-wajib telah dia penuhi kemudian kecintanya dia bertambah tinggi dibuktikan dengan hal-hal yang sunnah-sunnah pun dia lakukan dorongannya apa karena cinta kepada Allah, senang dengan ajaran Allah yang sunnah, walaupun kalau ditinggalkan gak berdosa, tetap dikerjakan olehnya. Kalau yang wajib karena ada rasa takut untuk meninggalkan, Pak. Ini wajib, hati-hati loh, jangan tinggalkan. Nanti kamu disiksa dalam neraka. Ya, ya, ya. Ada sisi ininya kalau yang berkaitan dengan apa? Wajiban. Tetapi kalau yang berkaitan dengan hal yang sunnah-sunnah, kita tetap mengamalkannya padahal kalau ditinggalkan dosa tidak ya ora dosa um sunnah ning aku remen aku seneng aku suka aku cinta terhadap amalan ibadah ini ini kecintanya berarti apa bertambah tinggi daripada yang pertama tadi dorongannya bukan lagi beribadah karena takut siksa tapi dorongannya karena apa? Mencari ridho Allah, mencari cinta Allah, ingin menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah. Dorongannya itu. Sehingga nggak peduli ini wajib atau sunnah dikerjakan olehnya. Ini ditinggalkan dosa atau tidak dikerjakan olehnya. Karena ini adalah Allah mencintainya untuk kita mengamalkannya. Bisa dipahami hadirin? ini harus ada pada diri kita. Ketika kita menginginkan sebagai orang yang mukmin. Kemudian kata beliau, "Wa wa yakraha ma kariyahullah." Hendaknya seorang mukmin membenci segala hal yang dibenci oleh Allah. Allah membenci kesyirikan. Kita harus membenci kesyirikan. Allah membenci kekufuran, kemunafikan, kebidahan, dosa, kemaksiatan. Kita harus membenci itu semuanya. Dan kebencian ini wahai kaum muslimin dituntut untuk diamalkan. Kebencian terhadap dosa wujudkan dengan kau meninggalkannya. Kebencian kepada kesyirikan wujudkan dengan kau meninggalkan kesyirikan. Sehingga cinta kepada apa yang Allah cintai yaitu ibadah harus kita mengaplikasikan, membuktikan dengan mengamalkannya. Benci terhadap apa yang Allah benci, kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, kebid'ahan, itu pun harus dibuktikan dengan kita menjauhinya. Ini mukmin namanya. Tapi kalau kebalik-balik, yang dicintai oleh Allah, yang diperintahkan untuk kita mengamalkannya malah dibenci. Adapun yang Allah larang, yang Allah benci, malah kita sukai. Ya ini kebalikannya, Pak. Berarti bisa sampai tingkatan kafir dan itulah sejenis itulah kekufuran. Orang-orang kafir itu melakukan hal yang ini, membenci yang disyariatkan dan mencintai yang dibenci oleh Allah. Sampai sini bisa dipahami hadirin. Mudah ya Allah ya. Hmm. Kemudian beliau melanjutkan dan menekankan pembahasan. Wal mahabbatus sahihatu. Kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul. Kecintaan terhadap ajaran yang Allah syariatkan. Kecintaan terhadap hal yang Allah cintai dan yang diajarkan oleh Rasul kecintaan yang benar-benar kecintaan yang sahihat ini semuanya menuntut taktadil mutaba'ah menuntut seorang itu selalu mengikuti Nabi sepanjang hidupnya taktadil muwafaqah ingin selalu orang itu cocok dengan ajaran Nabi fi hubbil mahbubat wa buhdil makruhat cocok dalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan cocok dalam membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan dibuktikan secara lahiriah. Jangan kebalik-balik sekali lagi. Katanya senang ahlu sunnah. Saya jangan alhamdulillah jadi ahlu sunnah. yang ini ngajinya kepada alul bid'ah lah kepripuniku pak yang melu-melu al ahlul bid'ah diajak ngaji ahlu sunnah malah orang gelem ya kebalik-balik pengakuannya ini tidak ada bukti yang namanya cinta itu orang mengatakan dulu waktu kita muda ada orang mengatakan cinta butuh pengorbanan begitu memang ya, ya Hah? cinta butuh pengorbanan Hah? Mau ngomong apa Pak? Dulu waktu muda mungkin seorang di antara kita mungkin Pak, mungkin. Karena mau orang waktu pacaran harus korban ini, korban itu Pak. Ya. Jangan nginget-nginget itulah. <laughs> Ya, ya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan terjauh dari itu semuanya. Hmm, hmm. Qala Imam Ibn Rajab kita lanjutkan ucapan beliau. Ini panjang, tapi saya lewati aja pembahasan demi pembahasan. Qala Imam Abu Yaqub An-Nahru Juri Kullu man idda'a mahabbat Allah Azza wa Jal wa lam Allah fi amrih فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور perhatikan ucapan ini setiap orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah namun dia ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah maka pengakuan cintanya itu batil saya cinta kepada Allah, tapi ternyata saya menyelisihi ajaran Allah. Ini kecintaan yang dusta, ngelemboni, ini batil wahai muslimin. Kalau Anda cinta kepada Allah, buktikan dengan Anda sesuai dengan ajaran Allah. Cinta kepada Rasul, buktikan kecintaanmu ini membawamu untuk sesuai dengan Rasul. Ini dia. Sampai sini bisa difahami hadirin. Nah. Wa kullu muhibbin. Kemudian pembahasan yang kedua, masih ucapannya beliau. Dan setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah, fahuwa maghrurun maka sungguh dia itu adalah seorang yang tertipu. Maksudnya apa kaum muslimin? Ada seorang mengatakan saya ini cinta Rasul, cinta Allah dan saya senang dengan tauhid, saya senang dengan Islam. Di ada dalam jiwa itu ucapan seperti itu. Nah, tetapi dosanya dia tetap jalan. Dosanya dia tetap lancar-lancar saja. Ketika dia berdosa, ditutup-tutupi dengan Allah kan tahu siapa saya. Allah kan rahmah sama saya. Saya kan cinta Allah. Padahal dia tetap dosa, Pak. Dihibur dengan itu oleh hati dia. Maka ketahuilah sesungguhnya dia tertipu oleh anggapannya. Letak tertipunya bagaimana, Pak? Anda pahami? Letak tertipunya kalau dia melakukan kemaksiatan yang harus ada pada dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengerjakan hal-hal yang dilarang yang muncul dalam hati dia adalah takut terhadap azab Allah. Kali ini dia tidak melakukan dosa. Wos, yang penting kan saya cinta Allah, dosa apa-apa. Besok lagi dosa lagi. Ora apa-apa saya kan cinta sunnah. Saya kan ahlu sunnah. Ora apa-apa dosa lagi. Saya kan salafi. Dosa lagi, dosa lagi. Akhirnya dia tahu-tahu besok di akhirat masuk neraka. Uh, jebule aku neraka. Ujarku aku cinta Allah kok. Tertipu dia dengan pengakuan tadi. Saya pikir Allah cinta saya. Dengan aku melebu neraka ya. Tertipu dia terbuai oleh setan. Seakan-akan dia orang yang dekat dengan Allah, ternyata dia orang yang ahlul maksiat selama ini. Ternyata dia orang yang jauh dari Allah. Tapi syaitan membisiki, kamu kan hamba Allah yang mukmin. Kamu kan seorang ahlu sunnah, dosa ora apa-apa. Ini namanya tertipu. Paham letak tertipunya, Pak? Ya. Paham? Karena itu janganlah kita membiarkan diri kita jatuh pada kemaksiatan dan dosa kemudian masih menepuk dada. Allah akan maha tahu siapa saya. Tentunya kan Allah akan mengampuniku. Karabmu, Hmm? Jangan tertipu dengan seperti itu. Yang harus kamu lakukan adalah kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, hendaknya jangan bermaksiat. Kalau kamu betul-betul memuliakan Allah, mengagungkan Allah, menghormati Allah, membesarkan Allah, jangan kamu menentang perintahnya. Yang namanya kopral terhadap jenderal saja dan aset ah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak sama sekali. Hanya dalam sisi lain, kopral sama jenderal itu akan kalau apapun siap, uh, siap, apa apa siap Bagaimana kabarmu? Siap dan. Mau ditanya bagaimana kabar? Siap dan. Karena sudah kebiasaan siap dan siap dan. Dia mengetahui itu jenderalnya, pimpinannya. Buktinya adalah taat dengan pimpinannya, takut dari melanggar pimpinannya. Ini jenderal, oh siap dan. Hmm, jangan melanggar, siap dan. Takut, Pak kalau mau melanggar pimpinannya, apalagi ini jenderal. Bintang berapa kalau jenderal, Pak? Nah, jenderal ya sudahlah bintangnya segitulah. Saya tidak tahu persis, Pak. Hah? muslimin, ini antara manusia dengan manusia. Anda mengagungkan pimpinanmu, Anda takut melanggar ajaran pimpinanmu, perintah pimpinanmu, ya, ini permintaan pimpinan kamu takut seharusnya bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin ya apalagi kita kepada Allah Allah itu adalah sang pencipta kita yang menghidupkan dan mematikan kita yang memberikan segala kebutuhan kita di sana ada surga dan neraka masa zat yang sebesar ini yang kita agungkan, yang kita muliakan, kita berani untuk menyelisihi perintahnya. Kalau Anda seperti itu, Anda tertipu berarti. Ya. Ucapan ulama yang lainnya. Qala Yahya bin Mu'ad Laisa bisadikin man idda'a mahabbat Allah walam yahfad hududahu tidaklah jujur atau tidaklah sebenarnya seseorang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah namun dia tidak menjaga batasan-batasan Allah. Ini tidak benar pengakuannya. Katanya cinta kepada Allah malah melanggar larangan-larangannya. Ya. Hmm. Yang terakhir ucapan dari beliau Fajami'ul ma'asi ini yang tadi kami sampaikan di depan. Maka semua jenis kemaksiatan dan syaumin takdimil hawa nufus ala mahabbatillahi wa rasulih. Semua jenis kemaksiatan, semua jenis pelanggaran dasar utamanya, penyebab utamanya adalah seorang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini yang tadi saya sebutkan. Ketika seorang kok membenci apa yang Allah perintahkan dan malah mencintai apa yang dilarang. Ini sudah pintu terbuka awal mula dia jatuh kepada pelanggaran. Ya ini dia. Jamil maasi. Semua kemaksiatan Awal mulanya dikarenakan seorang lebih mendahulukan hawa nafsu daripada yang disyariatkan. Bisa dipahami hadirin? Contohnya, Waqad wasafallahu al-musyrikin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang kaum musyrikin. Mereka itu adalah pengikut hawa nafsu. Sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50 Allah berfirman, "Fa'in lam yastajibu laka falam annama yattabi'una ahwa'ahum." Dan jikalau mereka mereka siapa? Musyrikin Quraisy. Jikalau mereka kaum musyrikin tidak mau menerima dakwahmu yaitu dakwah la ilaha illallah maka ketahuilah sesungguhnya mereka adalah pengikut hawa nafsu. Karena memang awal mula orang jatuh pada syirik karena dia lebih mengedepankan kecintaan terhadap hawa nafsunya daripada mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bid'ah demikian juga dengan bid'ah bid'ah Innama tansyau min tabdilil hawa. Tak lain bid'ah-bid'ah itu muncul dikarenakan orang itu lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti yang syariat yang disyariatkan. Wakadha walihada yusamma oleh karena ini al bid'ah disebut juga dengan sahibul hawa pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, kecintaan dia kepada bid'ah melebihi daripada kepada sunnah. Wakadhalika kemaksi, Demikian juga semua kemaksiatan. inna mata min tak hawa. Tak lain terjadinya itu adalah karena mendahulukan hawa nafsunya, kesukaannya kepada kemaksiatan daripada kecintaan dia kepada agama ini daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya zina itu haram siapapun selama dia muslim pasti akan mengharamkannya tetapi ada seorang yang menyukainya menyenanginya dan terbukti dia sudah berzina berkali-kali dan dia bahkan berbangga dengan perbuatan itu Kenapa dia seperti itu? Karena dia lebih mendahulukan cintanya kepada hawa nafsu daripada kepada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semua pelanggaran yang ada. Kriminal yang ada, dosa yang ada, bid'ah yang ada, baik itu khawarijnya, syiahnya, rafidahnya, semuanya. Pokok masalahnya adalah ini. <coughs> yang sedang kita baca sehingga kembali kepada riwayat yang saya kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Maka marilah kita kaum muslimin kalau ada pilihan maka pilihlah mana pilihan yang paling dekat dengan ajaran Allah Mana pilihan yang paling sesuai dengan bimbingan Rasul Itulah yang kita ambil Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mukmin. Jam 8 kurang seperempat Bun sami kip kip ini pak Nunggu malah kipas saya Bantar pak Wah di Pertanyaan satu atau dua kalau tidak ada alhamdulillah. Mboten nonton mau Pak. Hmm. Dengan demikian selesai sudah ta'lim kita. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan ini adalah ta'lim pertama kali perdana setelah apa? Kita libur panjang. Sehingga kalau ini adalah mesin lagi rayan disit, Pak. Sehingga kalau lagi uji coba ya jangan malam-malam taklimnya nanti pada merotoli. Nah, karena itu taklimnya hari ini di di korting. Mau seneng kortingan jenengan pak? Nah, tunggu bareng seneng korting. Ya ini taklim pun di korting lah. Nah, 15 menit yang biasanya kita selesai jam 8 kita selesai sekarang ini jam 8 kurang seperempat korting 15 menit. Masya Allah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun di sana ada satu dua pembahasan yang belum kita sampaikan, namun insya Allah bisa terwakili. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.